Kitab Kashfus Syubuhat yang merupakan kitab yang dianjurkan oleh para ulama untuk kita baca, kita pelajari karena di dalamnya terdapat keterangan yang terang yang bisa membuat kita membedakan mana yang tauhid dan mana yang syirik. Bagi ikhwan yang membawa kitab, kita lanjutkan terjemahan kitab terlebih dahulu sebelum kita mensyarahnya. Yang memfotokopi kitab saya di halaman 53. Di situ halaman berapa? 76. Ya, di dalam kitab terjemahan Kasyfus Syubuhat halaman 76. Kita baca terjemahan bacaannya dan kita terjemahkan. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah. Berkata pengarang rahimahullah, wa'lam anna Allah subhanahu min hikmatihi ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dari sekian hikmahnya di antara hikmah-hikmahnya lam yab'at nabiyan bihada tauhid tidak pernah mengutus seorang nabi dengan tauhid ini illa ja'ala lahu a'daan kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuknya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala akan mentakdirkan untuk nabi tersebut musuh-musuh kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura dan demikianlah kami telah menjadikan untuk setiap nabi aduan musuh-musuh syayatinal insi wal jin syaitan-syaitan manusia dan jin yuhi ba'duhum sebahagian mereka memberikan wahyu ila ba'din kepada sebahagian yang lainnya zukhrufal qawli wurura kata-kata yang indah zukhruf yang telah dihiasi al-qaul daripada perkataan wurura untuk menyesatkan untuk menyelewengkan untuk menipu Ayat tadi terdapat dalam surah Al-An'am ayat 112. Waqad yakunu kita lanjutkan waqad yakunu li a'da'it tauhid dan boleh jadi ada untuk musuh-musuh tauhid ulumun katsirah ilmu-ilmu yang banyak wa kutub dan kitab-kitab yang banyak wa hujaj dan hujjah-hujjah yang banyak kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala terdapat dalam surat terdapat dalam surat Ghafir ayat 83 falamma ja'athum rusuluhum bil bayyinat tatkala telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka bil bayyinat dengan keterangan-keterangan yang jelas farihu bima indahum minal ilmi mereka bahagia dengan apa-apa yang ada pada mereka daripada ilmu baik kita kembali kepada awal naf untuk kita syarah dengan izin Allah sesuai dengan kemampuan kita untuk mensyarahnya pada malam yang berbahagia ini. Setelah kemarin kita telah berbicara panjang tentang tauhid dan syirik. Beliau telah membuatkan kaedah-kaedah jelas tentang mana yang syirik, mana yang tauhid. Beliau telah membuat sebuah garis yang terang untuk kita pahami apa sebenarnya dakwah para nabi dan para rasul dan apa yang mereka dakwahi dan apa yang sebenarnya dipegang oleh musyrikin musuh-musuh dakwah dari musuh-musuh para nabi dan rasul dan di atas apa mereka bertahan kemudian beliau lanjutkan dengan pembahasan sekarang wa'alam ketahuilah dan ketahuilah anna Allah subhanahu min hikmatihi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala min hikmatihi dari sebahagian hikmahnya dari sebahagian hikmahnya karena hikmah Allah sangat banyak tidak terhitung hikmah Allah Subhanahu wa taala ada dalam setiap tindakan Allah Subhanahu wa taala maka ini sebahagian daripada hikmah Allah Subhanahu wa taala lam yab'ath nabiyyan bi bihadza tauhid illa ja'ala lahu ahda. Dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus seorang nabi dengan tauhid ini melainkan Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan untuk nabi tersebut musuh-musuh. Seperti firman Allah taala wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinn yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli wurura. Seluruh nabi yang diutus oleh Allah tabaraka wa taala rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dimulai dari Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki musuh-musuh daripada manusia dan jin. Semenjak syirik berdiri di permukaan bumi di kaum Nabi Nuh, maka syirik selalu memiliki penolong dan orang-orang yang mempertahankannya. Orang-orang yang mau menjadi bala tentara syirik. Mulai dari Nabi Nuh sampai akhir zaman Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan juga pasukan-pasukan tauhid. Bermula dari seorang nabi dan rasul yang membawa dakwah dan risalah yang kemudian diikuti oleh pengikut-pengikut setia beliau. Mereka para nabi dan para rasul dan itu akan selalu ada pengikut setia mereka tentara-tentara tauhid sampai hari kiamat. Maka pertempuran antara tauhid dan syirik tidak pernah habis ikhwata. Dari mulai Nabi Nuh alaihi salam sampai akhir zaman. Karena Allah Subhanahu wa taala di antara hikmahnya adalah di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala adalah menjadikan manusia sebahagian manusia untuk sebahagian lainnya adalah ujian. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 20 waj'alna ba'dakum li ba'din fitnah kami jadikan sebagian kalian untuk sebagian yang lainnya fitnah ujian untuk apakah ini atas birun apakah kalian bersabar dengan ujian yang Allah berikan tersebut maka kaidah umum dalam kehidupan manusia yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah satu sama yang lainnya fitnah. Seorang pemimpin fitnah bagi rakyatnya. Ujian untuk rakyatnya. Apakah rakyatnya bersabar? Atas pemimpinnya. Demikian sebaliknya. Rakyat bagi pemimpin adalah fitnah. Ujian. Apakah pemimpinnya ber bersabar. Orang miskin ujian untuk orang kaya. Sebaliknya juga begitu. Orang kaya ujian untuk orang miskin. Begitu seterusnya. Silahkan ambil dari seluruh kehidupan kita. Ayah ujian untuk anaknya. Anak ujian untuk ayahnya. Suami ujian untuk istrinya, istri ujian untuk suaminya, perempuan ujian untuk laki-laki, laki-laki ujian untuk perempuan. Guru ujian untuk murid, murid ujian untuk untuk guru. Begitu seterusnya. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun dalam surah Al-Furqan ayat 20. Kami jadikan sebagian dan sebagian yang lainnya adalah fitnah ujian sesama kalian. Atas birun, apakah kalian sabar dengan ujian yang Allah berikan tersebut? Ini kaidah umum. Di antara kaidah umum ini disebutkan satu oleh beliau bahwa para nabi dan para rasul, para pendakwah Allah ciptakan juga ujian untuk mereka. Siapa? Musuh-musuh dakwah. Mereka yang ingin menyeret orang dari jalan yang hak mereka yang ingin membatasi manusia daripada kebenaran. Mereka yang ingin menghalangi manusia untuk meraih siratal mustaqim. Ikhwatal iman, kalau seandainya Allah mau, tidak akan mudah bagi Allah untuk menjadikan para nabi dan para rasul dengan mudah langsung menguasai mereka manusia semuanya? tanpa terjadi permusuhan, tanpa terjadi pergulatan, tanpa terjadi percaturan kehidupan, tanpa terjadi perselisihan, persengketaan, pertumpahan darah di antara pasukan tauhid dan pasukan musyrik, terkadang menang, terkadang kalah. Bukankah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan ahli tauhid dan tentaranya menang dengan sekejap mata? Ya. Sangat mudah bagi Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Akan tetapi hikmah Allah Subhanahu wa taala berkehendak bahwa dakwah memiliki musuh. Karena di dalam inilah terdapat hikmah Allah yang maha besar di antaranya. Dakwah akan menjadi berat dan membutuhkan kesabaran yang tinggi. Semakin tinggi kesabaran seorang pendakwah, semakin dekat dia dengan Allah Tabaraka wa taala. Karena Allah paling cinta orang-orang yang ber yang bersabar. Ini hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada para nabi dan para rasul yang sangat berat. orang yang paling berat menerima ujian di permukaan bumi para nabi dan para rasul sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih bahwa asyadun nasi balaan al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal orang yang paling besar ujiannya paling bersangatan ujiannya di permukaan bumi adalah para nabi kemudian yang mirip dengan mereka yang mirip dengan mereka generasi-generasi pengikut para nabi dan para rasul. Semakin berpegang teguh seseorang dalam dakwah, semakin kuat dia melaju dalam konsep dakwah, semakin besar ujian yang akan dihadapi. Karena semakin besar ujian, semakin besar kesabaran, semakin besar kesabaran, semakin dekat seseorang dengan dengan Allah, semakin besar pahala yang akan Allah siapkan untuk mereka di akhirat. Ini pertama. Hikmah Allah yang kedua, dengan adanya musuh dakwah, tegaklah amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan adanya orang-orang yang senantiasa menghalangi manusia daripada jalan kebenaran, adanya orang-orang yang berusaha mewujudkan kebatilan, kesesatan. Itulah pintu amar ma'ruf nahi nahi mungkar. Disertai dengan hikmah yang ketiga, disitulah berdirinya, berkibarnya bendera jihad. Kalau dengan mudah Allah Subhanahu wa taala jadikan musuh-musuh tauhid kalah. Begitu datangnya orang-orang yang beriman langsung KO, nggak bisa ngapa-ngapain. Maka jihad tidak akan berdiri. Allah cinta orang-orang yang mengorbankan dirinya, nyawanya untuk agamanya. Dan juga di antara hikmah Allah tabaraka wa taala Allah Subhanahu wa taala ingin merasakan kepada orang-orang yang beriman pedihnya penghinaan agar mereka merasakan nikmatnya penghormatan di surga Allah tabaraka wa taala. Ini di antara hikmah-hikmah kenapa terus Allah Subhanahu wa taala selalu mentakdirkan adanya musuh para nabi dan para rasul. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mentakdirkan adanya musuh dakwah. Dimulai dari zaman Nabi Nuh baca sejarah para nabi dan para rasul. Selalu mereka dimusuhi oleh kaumnya. Sehingga di dalam Sahih Bukhari di dalam kitab Awwalubatil Wahyi ketika Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam pertama kali menerima wahyu di gua Hira melihat malaikat Jibril alaihi salam dalam wujud yang sebenarnya Rasulullah takut luar biasa turun pulang ke rumah Khadijah radhiyallahu anha dan Khadijah menghibur beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian setelah rasa takutnya hilang Khadijah membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya anak pamannya Warakah bin Naufal setelah Nabi Muhammad SAW menceritakan semuanya kepada Warakah bin Naufal berkata Warakah bin Naufal ya kul jada'an, idh yukhrijuka qawmuk. andai aku masih kuat andai aku masih kuat di saat aku menyaksikan engkau akan dikeluarkan oleh kaummu dari negeri ini. La ansurannaka nasran mu'azzara. Aku akan menolongmu dengan pertolongan yang hebat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercengang luar biasa. Kenapa? Karena 40 tahun beliau hidup di kota Mekah terhormat dimuliakan, disegani, dihormati. Semua orang sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa tiba-tiba Waraka bin Naufal mengatakan mereka akan mengeluarkan kamu dari negeri ini? Sehingga Nabi bertanya kepada Waraka bin Naufal, "Awa mukhrijiyahum?" Awa mukhrijiyahum? Apakah mereka akan mengeluarkan saya? Apakah mereka akan mengusir saya dari Mekah ini? Nabi terlahir di sini. Orang tuanya, pamannya, kakeknya, orang-orang terhormat di kota Mekah. Dan Nabi dicintai oleh kaumnya. Nabi dihormati sallallahu alaihi wasallam. Disegani dan orang-orang semuanya cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa orang Nabi Nobel mengatakan akan dikeluarkan dari kota Mekah, akan diusir dari kota Mekah? Nabi tercengang dan bertanya, "Awa mukhrijiyahum?" Apakah mereka akan mengeluarkan saya? Mengusir saya dari kota Mekah? Berkata Waraqah bin Naufal dan ini yang telah diketahui oleh para ahli kitab dan tertera di dalam kitab-kitab mereka. Maji maja rajulun bimithli illa 'udi. Tidak ada seorang pun yang membawa apa yang akan engkau bawa, melainkan pasti mereka akan dimusuhi. Ini sunnatullah di permukaan bumi. Ini sunnatullah di permukaan bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mentakdirkan musuh-musuh dakwah untuk para nabi dan para rasul bukanlah untuk menghinakan para nabi dan para rasul, tidak. Bukan untuk menghinakan mereka. Malah Allah bertujuan untuk apa? Untuk mengangkat derajat para nabi dan para rasul. Dalam surah al saff Allah berfirman, Inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanum marsus. Allah mencintai orang-orang yang berjihad di jalannya bersaf-saf bagaikan sebuah bangunan yang tersusun rapi. Dari mana datangnya jihad kalau tidak ada permusuhan antara tauhid dan dan syirik. Dari mana datangnya jihad tanpa ada permusuhan antara batil dan dan hak? Maka semakin besar semakin besar tantangan dakwah, semakin besar kesabaran, semakin tinggi derajat seseorang di surga Allah tabaraka wa taala. Semakin tinggi derajat seseorang di surga Allah tabaraka wa taala apabila dakwah dia lakukan dengan penuh keikhlasan tentunya mengharapkan ridho Allah tabaraka wa taala. Wa illa kalau dakwah dia lakukan karena dia kalau dakwah dia lakukan bukan karena mengharapkan ridho Allah hadir ke majelis taklim bukan ingin mencari ilmu bukan untuk menyebarkan ilmu dan yang lainnya Allah tahu apa niat kita maka itu adalah petaka bagi orang-orang yang memasang niat yang salah. Semakin besar amalan yang dia kerjakan, tetapi niatnya salah semakin besar murka Allah kepadanya. Tetap kaidah ikhlas tidak akan pernah putus dalam kehidupan kita. Dan surga adalah barang dagangan Allah yang sangat mahal. Semakin perih semakin payah mencarinya, semakin tinggi derajat seseorang di surga Allah Tabaraka wa ta'ala. Allah berkehendak seperti itu. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am tadi, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin" Demikianlah kami jadikan, kami ciptakan untuk setiap nabi aduan, musuh, syayatinal ins wal jin syaitan, syaitan manusia dan jin. Di sinilah kita mengatakan bahwa syaitan bisa berasal dari manusia, bisa berasal dari jin. Karena syaitan itu berasal dari kata-kata syaitana yastunu. Makna syaitana yastunu itu jauh. Jadi syaitan adalah sesuatu yang jauh. Maksud jauh adalah jauh daripada rahmat Allah, kasih sayang Allah, cinta Allah, Maghfirah Allah tabaraka wa ta'ala. Itu makna syaitan. Oleh karena itu syaitan itu bisa berasal dari jin, bisa berasal dari manusia. Di dalam ayat ini disebutkan syaitan manusia sebelum syaitan jin. Padahal sesungguhnya syaitan jin lebih banyak daripada syaitan manusia. Dikarenakan yang langsung berinteraksi dengan dakwah, yang langsung berhadapan dengan tentara-tentara tauhid adalah setan-setan jin, setan-setan manusia. Padahal hitungan dahsyat Hitungan dahsyat sebenarnya godaan adalah setan jin. Karena dia tidak pernah berhenti untuk menggoda kita. Jin menggoda kita sampai di tidur kita yang lelap jin menggoda kita sampai di tidur kita yang yang lelap, di salat kita, di zikir kita, di pengajian kita, di hari-hari kita, di langkah-langkah kita dia menggoda. Tetapi disebutkan manusia terlebih dahulu sebelum jin karena yang berinteraksi langsung dalam pertempuran antara maksiat dan taat, dalam pertempuran langsung antara syirik dan tauhid, dalam pertempuran langsung antara batil dan hak adalah syaitan-syaitan manusia dan bukan syaitan-syaitan jin. Namun Allah sebutkan di dalam ayat yuhi ba'dhum ila ba'din sebahagian mereka memberikan wahyu dan bisikan kepada sebahagian yang lainnya zuhrufal qauli kata-kata yang indah ucapan-ucapan yang dihiasi hurura untuk menipu, menyesatkan. Ayat ini mengisbat, ayat ini menekankan bahwa bisa terjadi interaksi antara jin dan manusia. Bisa ada hubungan antara jin dan manusia. Yuhi ba'dhum ila ba'd. Sebahagian mereka memberikan bisikan kepada sebahagian yang lainnya. Jadi di dalam Al-Quran, di dalam syariat Islam, ada manusia yang bisa berhubungan dengan jin itu sesuatu yang telah diakui keberadaannya. Maksudnya adanya, bukan dibolehkan. Namun Islam melarang. Islam melarang manusia berinteraksi dengan jin dalam bentuk apapun karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya di dalam hidupnya. Dan di dalam surat jin Allah mengatakan bahwa hubungan antara jin dan manusia adalah hubungan kesesatan. Dalam surat jin ayat 6 kalau saya tidak khilaf. Wa annahu kana fariqum minal insi ya'uduna bi min al jin Sesungguhnya ada sekelompok manusia meminta pertolongan kepada sekelompok jin, maka mereka akan menambahkan kepada mereka kesesatan. Mereka akan menambahkan kepada mereka kesesatan. Jin akan menambahkan kepada manusia kesesatan. Sebagai manusia akan menambahkan kepada jin itu juga kesesatan, saling memberikan kesesatan kesesatannya jin yang ditambahkan kepada manusia ketika manusia akan terus digiring untuk kepada maksiat yang lebih besar dan lebih besar, maksiat yang lebih besar dan lebih besar sampai dia terjerat ke dalam kesyirikan. Dan dia terus dia berusaha terjerat ke dalam kesyirikan sampai wafat. Sementara kesesatan yang dilakukan oleh manusia kepada jin ditambahkan oleh manusia kepada jin bahwa manusia apabila dia ikut dan patuh kepada jin jin itu semakin sombong Jin itu semakin angkuh, semakin membesarkan dirinya. Sebelum kita tambahkan ada sedikit yang penting. Sebenarnya jin itu itu dia merasa hina melebihi manusia. Di saat ada manusia yang minta kepadanya, di saat ada manusia yang minta kepadanya, maka jin-jin itu merasa terhormat. Sesungguhnya tiada kuasa bagi jin terhadap manusia kecuali kalau manusia itu menyediakan fasilitas. Kalau tidak tidak ada kuasa bagi jin kepada manusia. Allah menerangkan dalam Al-Qur'an dalam masalah ini ada keterangan di dalam Al-Quran dalam masalah ini bahwa ini dalam surat An-Nahl ayat 99 dan 100. Dalam surat An-Nahl 99 dan 100. Dimulai dari 98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim innahu laisa lahu sultanun 'alal ladina wa 'ala rabbihim yatawakkalun innama sultanuhu 'alal ladina yatawallawnahu bihi Apabila kamu membaca Al-Qur'an hendak membaca Al-Qur'an maka bertawudlah kepada Allah dari syaitan ar-rajim Innahu laita lahu sultanan 'alal ladina wa 'ala rabbihim yatawakkalun Sesungguhnya tidak ada baginya Sesungguhnya tidak ada baginya kekuatan kekuatan terhadap orang-orang yang beriman dan kepada roh mereka mereka bertawakal. Innama sultanuhu sesungguhnya kekuatan jin itu, kekuatan syaitan dari jin itu Alalladina tawallawnahu launahu hanya terhadap orang-orang yang berwalak kepadanya, loyal kepadanya, membantunya, mau menyediakan tempat untuknya. Walladzina hum bihi musyrikun. Dan mereka yang menyekutukan dia berbuat sekutu dengannya. Jadi ayat ini menerangkan bahwa manusia dan jin bisa berinteraksi. Maka kalau ada manusia yang terbang, kita nggak, kita nggak, nggak, nggak, nggak heran sebenarnya. Karena jin bisa terbang. Karena jin bisa, bisa terbang. Dia bisa minta tolong teman-temannya. Kalau ada kemudian orang yang mengatakan dirinya bisa melihat barang hilang dan kemudian suatu saat dua tiga lima enam tujuh sepuluh kali terbukti apa yang dia katakan barang hilang itu ada di sana itu tidak heran kita tidak heran karena apa karena bisa jin itu melihat di mana barang hilang dan bisa saja temannya temannya dari makhluk jin memberitahu dia temannya dari makhluk jin tahu di mana letak barang yang hilang tersebut bisa kan bisa Karena sesungguhnya jin melihat aktivitas manusia, manusia tidak bisa melihat aktivitas jin. Ketika ada barang yang hilang, lalu orang ini komand kami diberitahu oleh temannya, itu satu hal yang tidak tidak aneh sebenarnya. Tapi itu terlarang dalam agama kita. Masing-masing mereka memberikan wahyu, zukhrufal qaul, kata-kata yang indah, kata-kata yang dihiasi, Gurura dalam rangka menyesatkan. Menyesatkan sesama mereka dan menyesatkan orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menunjukkan juga bahwa kesesatan akan didatangkan kepada kita dalam bentuk bahasa yang bagus. Kesyirikan akan dibawakan kepada manusia dengan bentuk bahasa yang indah. Yang bisa saja orang tertipu karena keindahan bahasa tersebut. Kesyirikan dibungkus dalam bentuk pengagungan, pemuliaan, penghormatan kepada orang saleh. Kekufuran dibungkus dalam bentuk pemuliaan pengagungan terhadap alul bait dan banyak lagi cara-cara musuh Islam kebatilan dibungkus dengan jalan yang bungkusan yang bagus, kata-kata yang indah. Dan kata-kata yang indah terkadang memberikan bekas di dalam jiwa. Kita lanjutkan waqad yakunu li'ada'i tauhid 'ulumun katsira. Dan boleh jadi kod ia yakunu kadang-kadang bagi ikhwan yang belajar nahu kod qad apabila masuk ke dalam fi'il mudhari maknanya menjadi kadang-kadang. Kod itu maknanya kadang-kadang. Apabila dia masuk ke dalam fi'il madhi, dia memberikan makna taukid, penekanan yang pasti. Tapi kalau dia masuk ke dalam kalimat fi'il mudhari' Dia bermakna kadang-kadang. Waqad dan kadang-kadang. Yakunu li ada tauhid untuk musuh-musuh tauhid ulumun katsira. Ilmu yang banyak. Ilmu di sini ilmu dalam makna bahasa. Bukan ilmu dalam makna syariat. Karena ilmu syar'i adalah ilmu yang datang daripada Allah kepada para nabi dan para rasul yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul kepada kepada umat. Itu ilmu yang syar'i. Tapi ilmu yang dimaksud ini ilmu secara bahasa. Ilmu sihir kan ilmu juga. Ya kan? Nah. Ilmu-ilmu yang batin ilmu juga. Cara ilmu menipu orang ilmu juga. Dalam bahasa disebut juga dengan dengan ilmu. Namun ilmu terbagi dua, ada ilmu yang syar'i dan itu tidak akan ada kebatilan di dalamnya. Dan ilmu secara bahasa, semua yang ada dituntut dipelajari, ada kaedah-kaedahnya, itu ilmu secara bahasa. Namun ilmu yang syar'i adalah ilmu yang didatangkan dari Allah kepada Rasulullah, Rasulullah sampaikan kepada umat. Berkata para ulama, al-ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dzaka waswasus syayatin. Ilmu itu adalah yang di dalamnya ada haddathana. Yang di dalamnya ada haddathana. Haddathana maksudnya apa? Ada hadisnya dari Nabi Muhammad. Ada keterangannya dari Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu yang sebenarnya. Wama siwa dzaka yang selain itu waswasus syayatini, waswas syaitan. Boleh jadi musuh-musuh tauhid memiliki ilmu yang sangat banyak. Memiliki kitab-kitab yang sangat banyak memiliki hujah-hujah yang sangat banyak untuk membantah kebenaran. Ya. Alangkah banyaknya argumentasi-argumentasi yang dibawakan oleh mereka-mereka yang akan selalu membela kebatilan kesyirikan dan yang lainnya. Dan mereka mengarang buku-buku dalam masalah itu. Mereka mengarang kaidah-kaidah dalam masalah itu. Untuk mereka wariskan kepada generasi-generasi berikutnya Di sini pentingnya orang-orang yang ingin menisbatkan dirinya kepada para nabi dan para rasul untuk belajar ilmu yang syar'i. Agar dengan ilmu yang syar'i tersebut pertama dia bisa membedakan mana yang ilmu yang syar'i mana yang tidak. Kedua, ketika ilmunya kuat dia bisa membantah ilmu yang salah. Dan orang apabila telah memiliki ilmu yang syar'i dan sudah belajar ilmu yang syar'i dengan mudah akan bisa membuka kedok ilmu yang batil. Dengan mudah. Ikhwani wa akhwati fid Perhatikan diri kita. Perhatikan diri kita masing-masing. Masing-masing introspeksi diri kita masing-masing. Ketika kita mulai mengenal ilmu yang hak ini. Ketika kita mulai mengenal dakwah yang hak ini. Dalam waktu tidak sampai satu tahun. Ketika kita serius mempelajarinya. Dalam kurun waktu tidak sampai satu tahun. Kita bisa membantah kebatilan yang selama ini bertahun-tahun kita hanyut di dalamnya. Terasa tidak? Ketika mulai mengikuti dakwah yang hak, ketika mulai mengikuti qala Allah qala Rasulullah, begini Allah mengatakan begini Rasulullah mengatakan begini Allah memerintahkan begini Rasulullah mengamalkan, ini yang dilakukan Rasulullah, ini yang tidak dilakukan Rasulullah SAW. Ketika kita mulai serius menapaki jalan dakwah Nabi Muhammad SAW dan mempelajari kehidupan beliau dengan baik, dengan benar, dan diambil dari master-master dan referensi-referensi yang benar, tidak tidak sampai satu tahun. Kita sudah bisa melihat kesalahan-kesalahan pendapat yang kita hanyut di dalamnya bertahun-tahun lamanya. Ini menunjukkan bahwa ilmu selain ilmu yang hak lemah. Ilmu yang batil itu penuh dengan sisi kelemahan. Hanya dengan sedikit kebenaran yang datang akan terungkap mereka berada di atas kebatilan. Akan tetapi tidak jarang musuh-musuh Islam itu juga punya argumentasi-argumentasi yang kuat. Yang samar. Yang semakin tipis bedanya sehingga sulit seorang yang telah mengerti untuk mengetahuinya dan mencernanya. Dan Allah juga akan Allah Subhanahu wa taala juga akan mendatangkan ahli-ahli ilmu syar'i yang mudah dengan mudah bisa mengetahuinya. Di dalam Al-Qur'an Allah mengakui bahwa mereka punya ilmu. Mereka punya ilmu kaidah-kaidah ilmiah. Falamma ja'atuhum dalam surah Ghafir 83, falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat Tatkala telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan keterangan yang jelas, farihu bima indahum minal ilm. Mereka hanya bergembira dengan apa yang ada pada mereka daripada ilmu. Ilmu yang ada pada mereka dengan itu yang mereka bergembira saja. Kita lanjutkan sedikit. Idza apabila kamu telah mengetahui yang demikian itu kata beliau, وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى لا بد له من أعداء قاعدين عليه dan kamu mengetahui bahwasanya jalan menuju Allah Ta'ala la min a'da pasti ada untungnya daripada musuh-musuh qa'idina alaihi yang selalu duduk di atas permusuhan tersebut ahlu fasahatin wa ilmin wa hujat mereka adalah orang-orang yang fasih, fasih, interaksi dalam bahasanya, fasih, pandai berbicara, wa ilm, mereka punya ilmu-ilmu kaedah-kaedah, wa hujat, mereka punya hujah-hujah. Fal wajibu alaika maka wajib atasmu wahai muslim alama min dinillah engkau harus belajar mengetahui dari agama Allah dari sesuatu daripada agama Allah dari syariat Allah ma yasiru silahan laka yang bisa menjadi senjata bagimu tuqatilu bihi haula'i syayatin dengan pedang ini dengan ilmu yang kamu jadikan pedang ini engkau memerangi dengannya mereka-mereka syaitan-syaitan tersebut kitab ini Kashfu Syubuhat sebenarnya kita belum masuk kepada inti kitab. Karena inti kitab adalah membantah hujah-hujah pelaku-pelaku syirik. Kita belum masuk sedikit pun. Kita masih di dalam pendahuluan pemisah antara tauhid dan syirik. Setelah kemarin pembahasannya hanya bagaimana kita mengetahui mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang tauhid untuk matang bagi kita mana yang syirik, mana yang tauhid. Sekarang beliau mulai masuk kepada pembahasan yang kedua, pasti ada musuh-musuh yang akan menegakkan syirik. Sekarang kita harus mulai berilmu. Bagaimana kita memeranginya? Nanti beliau baru akan masuk kepada ini hujah para pelaku-pelaku syirik. Begini cara membantahnya. Ini beliau akan masuk ke dalam inti pembahasan itu. Dan insya Allah perlahan tapi pasti kita masuk kepada apa argumen-argumen mereka dan apa bantahannya dan kita berharap kita bisa menghafalnya karena ini sangat banyak dibicarakan orang. Ini sangat banyak menjadi argumentasi orang untuk menegakkan kebatilan mereka terutama yang berbau syirik dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menamatkan kitab ini. Wassallallahu wasallam wa baraka wa ala abdihi wa rasulihi Muhammad.